والشاكرين والحمد لله رب العالمين Ma'asyiral muslimin jemaah majelis taklim rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmatnya. Semoga dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita kita mampu untuk mensyukurinya dengan jalan kita berusaha untuk selalu taat dan tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Insya Allah pengajian kita sudah akan melanjutkan menyambung sepekan yang lalu. Jadi kita masih materinya belum berubah yaitu asyaratus Tanda-tandanya hari kiamat. Hari ini pertemuan yang keberapa? Sembilan. Sembilan. Ya. Eh, di pertemuan terakhir kemarin Hah? Ya, yang terakhir ke-14. Apa yang ke-14? Peperangan dengan bangsa Turki ya. ya. Nah, kita lanjutkan Yang ke-15. Yang ke-15. Ini ke depan ini akan banyak bicara perang terus. Ini bukan maunya saya, maunya Allah, maunya Rasulullah. Gitu. Tapi orang kadang-kadang hari ini asal dengar bicara jihad perang, kupingnya nggak tahan dia. Banyak sekali orang begitu banyak sekali. Dan eh, untuk bersembayang ke kiri, senun berani. Ini menurut saya ya Allah, orang begini kasihan. Orang yang paling perlu dikasihani orang seperti ini. Kasihan betul dia. Orang yang seperti inilah orang yang nanti akan dilarikan oleh keadaan. Dia tidak bisa membaca keadaan. Padahal hadis, ayat dan hadis ini hadir untuk menjelaskan masa lalu hari ini dan yang akan datang. Semua yang terjadi itu sudah ada. Ayat dan hadis itu sudah mendahului. Hanya saja umat Islam ini itu tadi tidak mau belajar. Yang repot sudah nggak mau belajar, lihat orang mau belajar, lihat orang mau ngaji, dia malah nggak suka. Matanya nggak suka dia, nggak tahan dia. Coba lihat dari pintarnya setan itu. Ya, macam-macam orang dikatakan. Sehingga kadang-kadang orang yang mulai ada timbul keyakinan nih mulai pun ya diwaswisukan. Eh waswisu minal jinnati wan nasir. Ya. Banyak sekali berkeliaran sekeliling kita ini. Yang memprihatinkan ini Masya Allah. Hari ini rata-rata orang menganggap sudah cukup Islamnya sholat, zakat, puasa, ya, haji. Tambah zikir-zikir, tambah ngaji, plus ada uang lebih sedekah lima ribu rupiah. Ya, apa penting re ayat lo itu cara mereka ini. Ya, seolah-olah benar. Apakah cukup dengan modal itu? Masya Allah. Surga itu barang mahal. Ya, Surga itu bukan barang murah, barang mahal. Jadi untuk menggapainya diperlukan pengorbanan. Ya, diperlukan perjuangan dan pengorbanan. Ya. Jadi ke depan ini akan banyak bicara perang-perang. Ini Rasulullah yang membicarakan, bukan saya. Saya cuma membaca, mempelajari. Nah, sekarang saya menyampaikan. Ya. Yang ke-15. Yang ke-15, tanda-tanda kecil yang ke-15, ya, yaitu umat Islam ini nanti akan diperebutkan. Ya, akan dikeroyok, akan diperebutkan oleh bangsa barat. Ya, umat Islam akan dikeroyok, akan diperebutkan oleh bangsa barat. Hadisnya sahih Riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Ya, yaitu Rasulullah menggambarkan bahwa nanti yushiku an tad'a 'alaikumul umam kama tad'al 'akalata 'ala is'atiha. Ya. Akan tiba satu masanya nanti kalian umat Islam ini akan diperebutkan seperti makanan yang ada di meja makan itu. ya, akan tiba masanya kalian nanti umat Islam akan diperebutkan seperti makanan yang ada di meja makan. Kita lihat makanan di meja makan, kalau kita makan, ya, yang sana ambil, sini ambil, dimakan, ambil, dimakan, tapi habis. Sehingga sahabat yang mendengar kaget. Fakohalakohil qail, orang yang mendengar bertanya, Amnahnu min killatin yawma idin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah nanti kita merupakan umat yang sedikit, wahai Rasulullah? Kok sampai diperebutkan seperti makanan di meja makan? Apakah kita nanti jumlah umat Islam itu sedikit? Qal bahkan kata Rasulullah, bala bal antum katsir. Ya. Bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusa'un ka ghusaisain. Tidak kata Rasulullah, bahkan kalian nanti mayoritas. Kalian nanti mayoritas. Walakin ghusa'un ka ghusaisain. Tetapi kalian itu tidak ubahnya seperti buih di lautan. Kita lihat buih di lautan itu. Bawa ke kanan, ada gelombang dia ke kanan, ke kiri. Itulah buih di lautan. Banyak. Ya. Tapi tidak bisa mempertahankan dirinya. Bahkan yang lebih parah, ya. Walayanzi'anna Allah min qulubi aduwikum mahabatan minkum. Walayanzi'anna Allah fi qulubikumul mahab. Ini yang lebih parah. Allah cabut dari dada musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian. Allah cabut dari dada-dada kalian, ya, dari dada musuh-musuh kalian, maaf, rasa takut kepada kalian. Kenapa begitu? Di zaman sahabat dan Rasulullah SAW, umat Islam itu masuk sangat ditakuti, sangat-sangat ditakuti. Apalagi saat Islam itu membuka kota-kota, ya. Bahasa kitanya ekspansi. Kalau bahasa eh, syar'inya ketika itu futuhan, membuka kota-kota. Itu rata-rata musuh yang akan diserang, pasukan belum berangkat, sudah mulai jatuh mentalnya. Itu, kalau mau tahu sejarahnya seperti itu. Ya. Allah akan cabut ya, rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Dan yang lebih parah, Allah akan timpakan ya ke dalam dada-dada kalian satu penyakit yang namanya al-wahan. Faqala Ta'id orang yang tadi bertanya, "Wa wahan ya Rasulullah? Apa wahan itu?" Ya Rasulullah. Qala hubbud dunya wa rahiyatul maut. Wahan itu cinta dunia, takut mati. Cinta dunia, takut mati. Inilah penyakit lebih berbahaya dari kanker. Ya. Dan inilah penyakit rata-rata umat Islam hari ini. Cintanya pada dunia luar biasa. Takut mati. Apa bukti takut mati? Ya, saya kasih contoh sedikit yang kecil saja. Tidak usah bicara perang-perang lah pengajian. Kamu Kemarin gue mikir, pesto betul, aing. Aing toh ini. Ya. Kalau ada semua suaminya, mulai sadar, mulai berpengajian, wah mulai datang tetangganya, kemertuanya. Mau Muat Ibrahim dah, aing ngupas <laughs> Ya. Sehingga istrinya datang dekati suaminya. Iya, orang begitu iya nanda ini. <laughs> Kena nanu jaga. Ah. Iya. Di pengajian itu, oh, di pengajian keras itu. Ya. Ya, ini turut keraminya ini tim di Pengajian akan Al-Quran Sunnah ini. Iya, Aina. jadi lain dengan kata kami Aina. Aina. Lapor dia mertuanya perempuan. Oh Muhammad, kan? dia kata, coba. Oh, Speto tidak dicampur. hampu iu dia tadi. Saya sudah hafal. Kalau saya hafal. Ya. Ah, begitulah. Ini penyakit rata-rata. Oh. Ngaji. Masya Allah. Kayak kayak dia nggak mati gitu. Dia takut ngaji lagi suruh orang ngaji takut. Allah kirim dia. Kena suku ompang, mud berangkat masalah mati. Suku ompang mati. Mati itu pasti bukan karena ngaji, bukan karena bicara perang. Mati itu kepastian dari Allah. Cepat atau lambat. Cuman kita ini mau pilih mati Mau mati dengan cara apa? Ya, itu pertanyaan Ustaz. Inilah yang disindir oleh Rasulullah. Sehingga umat Islam itu lemah banyak tapi nggak punya kekuatan. Ya, mestinya musuh takut tapi musuh berani. Karena apa? Umat Islam kena penyakit tadi itu. Ini sudah ini keadaan cinta dunia takut mati. Ya, penyakit cinta dunia takut mati. Nah, Para ulama hadis dan khususnya peneliti tentang asratus sa'ah menjadikan hadis ini sebagai bukti ya dalam konteks kekinian yaitu jatuhnya khilafah al-khilafatul muslimun ya kehilafahan Islam terakhir ya khilafah Bani Utsmani di Turki hadis ini dijadikan dalil bahwa Islam akan diperebutkan bahwa itu yang dimaksud adalah keadaan jatuhnya khilafah Islam di Turki tahun 1000 tahun tepatnya 3 Maret 1924. Khilafah lambang kepemimpinan umat Islam sedunia. Eh, jatuh 1924. Setelah berkuasa lebih kurang 13 abad lamanya Ya. Sejak khalifah pertama yang empat, Khalifatul Rasul, yaitu Khulafa Ar-Rasidin, Abu Bakar Umar Utsman Ali 30 tahun. Ya, dari tahun 661 Hijriah sampai 1924 jatuh khilafah. Lebih kurang berumur 1300 tahun, 13 abad. Setelah berkuasa 13 abad, sempat menguasai sepertiga dunia Khalifah Ar-Rasidun, Bani Umayyah, Bani Abbas, terakhir yaitu Khalifah Utsmaniyah, Khilafah Islam, Pak Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah umurnya cuma 300 tahun lebih sedikit. Jatuh terakhir 1923 Maret 1928. Sejak itu sampai hari ini umat Islam tidak punya khalifah. Secara kenyataan Ya sah-sah saja orang yang hari ini menganggap sudah punya Bata kondol silahkan Kalau dengan pemahamannya, dengan ilmunya Menganggap lebih baik, silahkan saja Dan memang benar Ya hari ini ada beberapa kelompok Islam Yang menganggap sudah ada khalifah Dan itu sah-sah saja gitu. Silahkan Nah itu Sejak itu umat Islam tidak punya izah, tidak punya kekuatan. Jatuh sampai hari ini. Setelah jatuh umat Islam, setelah itulah umat Islam dikotak-kotakkan. Dulunya wilayah kaum muslimin, seluruh dunia ini fil ardi, di mana ada orang Islam, itu wilayah kaum muslimin. Tapi setelah kejatuhan khilafah, umat Islam disekat-sekat. Ya, jadi nanti insya Allah mungkin setelah pengajian ini selesai, barangkali ada waktu yang disediakan. Saya melihat mungkin waktu yang tepat itu gak ada acara sampai maghrib. Ya. Butuh waktu sekali pertemuan dua jam untuk membahas bagaimana hilafah itu jatuh. Siapa yang menjatuhkan hilafah, Umat Islam mana saja yang punya andil menjatuhkan hilafah, Apa penyebab hilafah itu jatuh? Tapi nggak cukup waktu kalau dibahas Penting sekali ini. Penting. Ya. Tapi paling tidak saya akan sampaikan tiga saja. Sebab khilafah itu sampai jatuh. Yang khilafah itu merupakan mercusuar. Mercusuarnya kaum muslimin yang menerangi seluruh dunia Islam. Ya. Ada tiga sebab paling tidak. Ya. Jadi yang pertama, karena perkalah perang salib. Ya. Ini penting sejarah ini. Ya maaf, maaf, maaf, maaf. Boleh jadi di tempat lain tidak dibahas. Tidak ada. Karena kalah perang salib. Ya, perang salib pertama. Ada yang tahu tahun berapa? Ya. Jadi perang salib pertama 4 tahun. Ya, 1914 sampai 1918. Penyebab pertama karena kalah perang salib. Gimana ceritanya? Saat itu, ya, saya tidak. e, sebenarnya perang salib ini ada penyebabnya, tapi bukan tempatnya di sini. Kita bicara penyebab terjadinya perang salib. Eh, perang, eh, perang dunia kedua. Maaf, eh, perang dunia pertama, bukan perang salib ya. Sebab pertama jatuhnya khilafah karena terjadinya PD atau perang dunia pertama tahun 1914 sampai tahun 19, 18, 4 tahun. Ada penyebabnya ini. Jadi bukan terasa maaf. Saya keliru sampaikan. Nah, 4 tahun masa perang dunia. Sejak itu jatuh pidato Ya, jadi perang dunia itu ada yang disebut sekutu yang menamakan blok barat dan blok timur. Blok timur dia menamakan blok sentral. Ya. Sekutu terdiri dari Amerika, Inggris, Prancis, Italia, Belgia, Rusia, Jepang, India, Serbia, Australia. Nah, itu masuk di pihak sekutu. Berperang melawan blok sentral ini, yaitu Jerman sebagai komandan ketua. Jerman, Austria, ya, Bulgaria, Rumania, dan dibantu oleh tentara Turki Utsmani. Daulah tentara Daulah Turki Utsmani melibatkan diri dalam perang dunia. Ini sejarah ini. Jatuh, kalah perang. Setelah kalah perang, maka berlakulah hukum perang. Seluruh negara-negara yang kalah perang itu diantar konsekuensinya harus rela diatur oleh yang menang perang. Ya. Termasuk Turki Utsmani. Ya. Jadi sekalipun saat itu belum tuntas khilafah jatuh, tapi karena risiko kalah perang 1918 ini, mulailah ya pihak-pihak Inggris, Prancis terutama mengotak-atik ya daulah Turki Utsmani. Yang kedua, penyebab kedua dimunculkanlah paham ini paham ini hari ini terjadi dan inilah dua paham ini yang membuat umat Islam itu lemah. Ya, dimunculkanlah paham sekularisme dan nasionalisme. Ini yang kedua. Jadi orang-orang yang ada di Turki yang dianggap orang-orang cendikiawan itu dicomot oleh mereka di direkrut, kemudian disekolahkan di barat, dididik dengan pendidikan barat, dipahamkan dengan hukum-hukum barat. Ya. Sehingga banyak di antara mereka ketika pulang, pulang sudah hampir hilang ciri-ciri keislamannya. Ya, dari situlah nanti muncul seorang tokoh Mustafa Kemal Atatürk. La'anatullah alaih. Dari sini tapi karena tak paham sejarah, hari ini di sekolah-sekolah kalau diajarkan, Mustafa Kemal, perjuang bangsa Turki. Di sekolah-sekolah ini diajarkan sampai dia mendapat gelar Ataturk. Bapak bangsa Turki. Kalau di zaman kita dulu Orde Baru, Bapak pembangunan. Ya, Mustafa Kemal Atatürk Ya, jadi yang pertama karena kalah perang kedua karena banyak di antara tokoh-tokoh berpengaruh Turki itu sudah terancurkan oleh paham sekuler dan paham nasionalisme. Ya. Sehingga ketika itu semakin kuatnya pengaruh nasionalisme dan sekuler ini, ketika Mustafa Kemal Ataturk menempati posisi ya jadi saya perlu jelaskan di sini, walaupun nanti ada kajian khusus. Mustafa Kemal Atatürk ini anak orang Yahudi. Dia ini anak orang Yahudi. Ibunya seorang bartender. Ya, saya belajar oleh rahimahullah dalam tulisannya itu menjelaskan siapa sosok Mustafa Kemal Atatürk. Dan bukan saya belajar saja yang tahu. Ahli sejarah pun berkata seperti itu. Mustafa Kemal Atatürk ini ibunya orang Yahudi, bapaknya nggak jelas. Dia ini anak Arab jadah. Ini Mustafa Kemal Atatürk. ini. Ya. Setelah dia dipersiapkan, kemudian dibikinlah perang sandiwara Inggris main mata dengan Mustafa Kemal Atatürk. ya, dibikin perang sandiwara Inggris tentaranya mulai masuk lagi ingin mencaplok seluruhan Turki. Mustafa Kemal diorbitkan jadi panglima ketika itu. Maka Mustafa Kemal memimpin peperangan. Singkat cerita, dapat menghalau tentara Inggris. Naiklah Mustafa Kemal. Itu ceritanya. Ya, ketika dia sudah naik, kondisi daulah khilafah saat sudah melemah karena digerogoti, ya, digerogoti oleh pembesar-pembesar Turki, ya. Akhirnya sampai pada puncaknya khilafah khalifah itu ditangkap di penjara, dihukum sampai mati. Tepatnya itu terjadi tahun 3 Maret 19 24. Kenapa khilafah dijatuhkan? Mereka beranggapan semasi umat Islam punya khilafah susah untuk bisa dikalahkan. Susah untuk bisa dipengaruhi. Ya. Maka khilafah ini paling berbahaya bagi mereka. Setelah jatuh khilafah, Sultan Abdul Hamid II ditangkap, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu satu persatu negeri-negeri Islam ini di kota-kota diserbu oleh mereka. Ya, Prancis menjajah Aljazair, Italia menjajah Libya, Palestina diceplok oleh Inggris, dimasuki oleh Inggris dengan paksa. Mesir dimasuki oleh Inggris. India, India dulu mayoritas Islam sebelum bisa dengan Pakistan India. Dijajah oleh Inggris. Kalau orang-orang yang tua-tua percaya ayah Anda pasti tahu cerita ini. Ya. Sehingga umat Islam dibikin batas-batas. Dan itu nanti ada satu perjanjian namanya Sikers Pikot Perjanjian tapal-tapal batas yang mengakui wilayah negara eh, Islam yang satu dengan negara yang lain dipisah-pisah. Ya. Apa yang terjadi setelah itu? Berubahlah Turki yang menjadi pusat kehilafahan Islam di dunia. Ya, Turki yang sebelum itu Turki punya ibu kota yang terkenal yang melalui resan Rasulullah dikatakan akan dibebaskan dua kali. Yang pertama pembebasan sudah dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih membebaskan kota Konstantinopel. Ya. Di mana Konstantinopel? Ya. Istanbul, Konstantinopel. Nanti di akhir zaman akan ada penaklukan sekali lagi. Ya. Nah. Kota kebanggaan umat Islam, masjid yang terkenal, masjid yang bernama Ayah Sofia itu masjid luar biasa. Ya, kaligrafinya bertuliskan Mas, keliling. Masjid kebanggaan kaum muslimin di dunia ya dirubah oleh mereka. Jadi setelah Ustaz Kemal berkuasa, dia menerapkan kebijakan-kebijakan. Di antaranya apa? Bahasa Arab tidak boleh diajarkan. Bahasa Arab tidak boleh. Jilbab hilangkan, ganti dengan rok, dengan gaun Belanda, ya gaun Eropa. Ya, jilbab dilucuti, diganti dengan busana Eropa. Orang pakai sosok turbus sampai sosok, sosok Turki. Kalau ketahuan ditangkap, saya belanda bercerita, eh dalam tulisannya, saya punya nenek kakek bercerita pernah melihat ya ketika pergi ke Turki saat itu ya dari eh, peristiwa itu dikabarkan bahwa orang memakai songkok Turki kalau ketahuan tentara yang bisa pakai malah ditangkap digantung. Sehingga banyak orang-orang yang digantung terdiri dari para ulama yang jenggot mereka putih, surba jumlah mereka putih, mati di tiang gantungan. Azan diganti bahasa Turki. Azan diganti bahasa Turki, bahasa Arab nggak boleh diajarkan. Ya, jilbab nggak boleh, pakai bahasa turbus. Tahu bahasa turbus? Oh kayak ada curunya di sini. Tinggi tinggi begini ada. Contohnya <laughs> khas orang pergi. Pegangan aja. Enggak, Itu yang terjadi di Turki. Ya. Jadi mereka rubah nilai-nilai Islam itu diganti dengan nilai-nilai Eropa. Hukum Islam habis dibabat diganti dengan hukum Eropa. Nah, itu kerjaan orang kafir. Oh, kerjaannya orang kafir seperti itu. Dan itu berlaku bukan hanya di Turki setelah itu. Di seluruh negeri-negeri Islam itu yang berlaku. Pemimpinnya, pemerintahnya boleh dia Islam biarkan. Tapi Islam yang sudah sekuler, Islam yang nasionalis. Ya, padahal ikatan Islam itu bukan ikatan negara dan bahkan batas negara, tapi ikatan Islam itu diikat dengan akidah. Gitu. Nah itulah yang terjadi di Turki. Jadi yang pertama karena kalah perang salib, ya, sehingga melemah kekuatan ya daripada khilafah ah, perang dunia perang salib kalah perang dunia <laughs> kalah perang dunia ya tolong ingatkan yang kedua karena bercokolnya paham nasionalisme dan sekularisme ya tetapi kalau kita amati yang dimaksud hadis ini ya, cinta dunia dan takut mati sehingga umat itu Islam itu lemah, musuh-musuh jadi berani, ini tentunya bukan berlaku untuk khilafah Utsmania saja. Penyebab kalahnya dinasti-dinasti khilafah khilafah di atas juga itu itu penyebabnya. Kadang rebutan dunia, rebutan kekuasaan saudara ini kalau antum baca satu ya eh, di antaranya satu kitab tarikh khilafah itu di sana banyak Adik kakak berebut kekuasaan ini. itu. Karena rebutan dunia. Karena pengaruh dunia. Sehingga umat Islam ini lemah. Mereka hidup senang-senang. Ya, seorang sultan bisa punya dayang, tahu dayang. Wanita-wanita menghibur itu sampai banyak. Kita ya, ada wanita-wanita menghibur. Ada juga sultan yang minum-minum khamar. Itu. Dunia semua. Benar apa yang dikatakan Rasul. Pantas umat Islam itu lemah digambarkan seperti buih di Maka pelajaran yang kita ambil, kenapa umat Islam di zaman Rasulullah SAW kuat? Apa penyebabnya? Karena mereka menyimpan dunia di telapak kaki mereka. Dunia ini mereka simpan di telapak kaki mereka. Ya. Saya kasih contoh. Ya, sehingga dari seorang diri 13 tahun teraniaya di Mekah, terusir di Mekah, dizalimi. Hanya butuh waktu 23 tahun. Coba cari sejarah perjuangan satu bangsa. Bisa dia merdeka dengan begitu cepat. Gak ada kecuali sejarah Rasulullah SAW. Ya, bahkan di zaman Umar, ya, di zaman Utsman Islam sudah masuk ke Cina. Bahkan, Wallahu alam kabarnya sudah masuk ke Sumatera. Ya. Kenapa? Karena mereka menyimpan dunia di dalam kaki. Pemimpinnya seperti itu. Rakyatnya, tentaranya juga seperti itu mentalnya. Contohnya ketika perang Hunain. Ini pelajaran untuk kita. Ya, jadi saya tidak ingin hanya membahas begitu-begitu aja, tapi ada sesuatu yang bisa kita ambil. Ya. Ketika perang Hunain, ya, kenapa Islam itu jaya? Ketika perang Hunain saya sudah sampaikan, perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Mekah, ya, setelah Fathu Mekah. Ketika perang Hunain melawan Bani Sakif itu, itu emas saja, emas satu setengah ton emas Emas satu setengah ton. Unta, tawanan wanita, tawanan wanita 60 ribu orang. Unta 40 ribu ekor. Domba 60 ribu ekor. Ya, ini belum harta yang lain. Ini perang Hunain. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dari satu setengah ton itu, 20 persen, humus seperlima itu hak pribadi Rasulullah SAW. Ya, Ketika Rasulullah SAW, ini, ini betapa luar biasanya Nabi kita ini. Ketika Rasulullah SAW membagikan ghanimah, yang didahulukan oleh Rasulullah, bukan sahabat-sahabat lama, tapi sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Itu para mu'alaf. Jadi lebih khusus lagi mereka yang disebut tulako. Tulako itu orang yang masuk Islam kan ditaklukkan oleh Islam. Di antaranya Abu Sufyan. Ya, Sufyan bin Umayyah, Abu Sufyan. Nah, ketika setelah perang Hunain Rasulullah membagikan yang dipanggil dahulu Abu Sufyan dipanggil. Diberi apa oleh Rasulullah? Abu Sufyan 100 onta. Dua anak laki-laki Abu Sufyan masing-masing dapat 100 100 onta. Sampai kata Abu Sufyan, sayang. Coba saya punya 10 anak, ikut semua berapa banyaknya? <laughs> ya? Bayangkan. Dan kemudian Sofwan bin Umayyah karena Rasulullah, Rasulullah memandang ke sebelah eh, mengalihkan uh, wajahnya itu domba yang berkumpul selain domba yang di sana itu domba yang ada di lembah itu semua milikmu wahai Sofyan bin Umayyah. Setelah Sofwan bin Umayyah menerima itu, dia berkata kepada sahabat-sahabat, kalau bukan Nabi, Nggak mungkin berkelakuan seperti ini. Ini orang baru masuk Islam ini. <laughs> Makin mantap ya. Islamnya makin mantap. Begitulah kan cara Nabi menaklukkan orang. Tetapi ada yang nggak puas. Orang yang di hatinya ada sifat kemunafikan. Dia melihat itu, dia protes terang-terangan. di oleh sahabat. Namanya Abbas bin Mirza. Abbas bin Mirjad protes karena dia pendapat nggak sampai 100 ekor, hanya yang menolong Rasulullah. Jadi mulai menggerutu. Singkat cerita sampai ke telinga Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dipanggil pemimpinnya saat bin Ubadah. Tolong kumpulkan jamaah Ansor. tolong kemari. Dikumpulkan para sahabat Ansor bersama pemimpinnya. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah wahai orang-orang Ansor. Bukankah kalian dulu dalam jurang di tepi jurang neraka? Lalu Allah berikan petunjuk melalui saya. Bukankah engkau dahulu bermusuh-musuhan, berperang satu dengan yang lain? Lalu Allah lunakkan hati kalian dan menjadilah kalian bersaudara melalui saya. Wahai kau ansur, kata Rasulullah. Andai kata ada kaum yang lain melewati satu jalan dan engkau kalian wahai kaum Ansor menempuh jalan yang lain, saya akan memilih untuk bersama menempuh jalan yang lain. Wahai kaum Ansor, apakah engkau tidak rela orang-orang itu pulang dengan membawa sampah dunia dan engkau pulang membawa nabinya, nabimu? Maka menangislah seluruh orang Ansor. Apakah engkau tidak rela? Kalau orang-orang itu pulang dengan membawa sampah-sampah dunia, sedangkan engkau pulang bersama Nabi, maka sadarlah orang Ansor menangis. Ya, Rodina billah wa bi rasulihi kisman kata Ubadah saat bin Ubadah sungguh saya ridho dengan pembagian dari Allah dan Rasulnya ya. sampah dunia kata Rasulullah Coba lihat, mana ada pemimpin yang seperti ini kalau bukan Nabi kita. Itulah yang membuat Islam itu kuat. Karena pemimpinnya seperti ini luar biasa. Ya, gak gila dunia. hari ini sulit bukan tidak ada, sulit kita cari. Yang kedua, orang banyak yang dipimpin oleh Rasulullah berkat tarbiyahnya Rasul juga luar biasa. Para sahabat Rasul ridho dari Allah. Enggak cari ghanimah, enggak. Ketika umat Islam berhasil menaklukkan Mesir, Mesir di zaman Umar bin Khattab yang Mesir ketika itu dikuasai oleh kerajaan Romawi, maka pemimpin Mesir yang terkenal namanya Mukokis, Mukokis ini gelisah. Bagaimana kita menyerah atau kita lawan? Kata orang Mesir nggak bakal menang. Nggak bakal menang, udah nyerah saja. Tapi dia masih mau putar otak. Nggak kita bujuk aja tentara Islam. Mesir kita bagi dua. Sebagian untuk kaum muslimin, sebagian untuk kita. Ya, ketika sudah masuk tentara Islam, bertemulah ya, Amr bin As ya, dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus seorang utusan yang terkenal Ubadah bin Somit. Nah ini ini peristiwa penting. Ubadah bin Somit diutus untuk menghadap Mutokir. Mutokir menawarkan separuh ambil tanah musim. Jadi dikira oleh Mutokir umat Islam ini hanya untuk menguasai Ada mereka membawa risalah yang suci. Apa jawaban Mutokir? Wallahi ya Mutokir. Demi Allah wahai Mutokir. Inna khurujana limulaqati a'daina laisa lid-dunya nusibah. Walakin lijahli kalimatillahi hiyal ulya. Demi Allah wahai mukis, kami keluar dari negeri kami, menaklukkan negeri demi negeri yang kami cari itu tidak ada lain. Ya. Laisa lid-dunya nusibah. Kami nggak cari dunia. Walakin lija'li kalimatillahi dia ulia. Tapi kami ingin kalimat Allah menjadi kalimat yang tertinggi. Kami keluar dari negeri kami lain mukis menaklukkan negeri demi negeri lain saling dunia nusibuha. Gak cari dunia. Walakin kalimat lagi dia ulia. Tapi kami menginginkan kalimat Allah itu menjadi yang tertinggi. Bahkan wallahi ya niqaqid in kana ma'ahu dirhamun lakafahu wa in kana ma'ahu qintaran min dhahabi lakafara ladhi yakfihi wa anfa qalbaki fi sabilillah. Hai niqaqid demi Allah. Pasukan yang saya bawa ini kalau di tangan mereka ada satu dirham mereka hanya memiliki satu dirham tentara yang kami bawa ini. Pasti dengan satu dirham itulah mereka akan mencukupkan kebutuhan hidupnya. Dan kalaupun di tengah perjalanan nanti ditakdirkan kami, tentara kami itu mendapat segepok emas. Mereka tetap akan mencukupkan dengan satu dirham. Wa al bisa bilillah dan menyedekahkan seluruh sisanya di jalan. Mana ada kalau bukan tentara Islam? Mana ada peristiwa ini kalau bukan peristiwa sahabat-sahabat yang luar biasa? Gak ada kak. nabinya seperti itu, ya, umatnya, ya, sahabat-sahabatnya pun mentalnya seperti itu. Kami tidak cari dunia. Yang dicari adalah ridho Allah. Maka pantas mereka menang. Ya, Allah buka pintu-pintu kemenangan. Ya. Nah kembali kepada materi. Ya. Jadi penyebab itulah penyebab ya Kenapa khilafah itu lemah? Ya, bahkan khilafah Islam terakhir 1924 itu jatuh karena kalah ya perang dunia. Ini yang akhirnya disayangkan oleh banyak pihak. Ya, keputusan untuk me, apa, mengikutkan, ya, mengikutkan dalam perang-perang dunia yang akhirnya kalah. Kemudian yang kedua mereka berhasil menanamkan paham sekularisme. Ini hati-hati. Ya, hati-hati. Karena saya terus terang saja saya bicara, saya bicara apa adanya, hampir mayoritas. Mayoritas hari ini, ya, mau terima nggak terima, silakan. Kenyataan seperti itu. Ya, soalnya kalau kita bicara Islam, kita bicara Quran, bicara sunnah di satu tempat, di kantor maupun di mana, pasti jawaban mereka, jawaban orang-orang itu jangan bawa-bawa Islam di sini. Islam nggak ada di kantor. Islam itu sana di masjid. Jangan bawa-bawa ayat di sini. Ini indikasi yang paling gampang untuk dilihat berhasilnya paham sekuler. Padahal Islam itu Pak, alangkah bodohnya mereka. Alangkah bodohnya mereka. Islam itu dari masuk WC dicontohkan oleh Nabi kita. Dari masuk WC. Masa masuk WC yang kecil aja dicontohkan? Mengatur negara tidak. Alangkah mustahilnya. Ya. Sampai-sampai ada tokoh Islam yang dengan lantang berani, saya nggak sebut namanya. Dia punya gerbong besar, ditokohkan orang. Nggak ada negara Islam itu nggak ada. Coba cari di Quran, kode dia. Apa dia nggak baca sejarah? Nabi mendirikan negara Islam Madinah. Tokoh besar ini. Ada lagi yang lain, sama mereknya, capnya sama dengan orang tadi Capnya sama, yang lain. Sekarang ini nggak perlu kita itu bicara lah negara. Nggak perlu bicara bagaimana syariat Islam tegak, nggak perlu. Yang penting itu apa? Substansinya. Cari Yang penting substansinya. Coba lihat. Karena apa? Otaknya sudah rusak. Itu. Tokoh ini. Jangan heran karena apa? Sudah sejak lama nanti ya kapan saya akan atur waktunya, kapan tapi bukan sekarang. Kita akan bicara khusus bagaimana khilafah itu dijatuhkan. Ya. Jangan jangan heran karena sudah sejak 100 tahun yang lebih di Beirut ya di Beirut itu ada didirik, sengaja didirikan oleh musuh-musuh Islam Universitas Islam Amerika. Pernah dengar kan? jadi Beirut. Di di Disitulah, pusat pusatnya menggodok, membuat orang-orang sekuler di situ. Bahasa Arab repot, bahasa Inggris. Tapi pemahaman sudah rusak. Dari situ nanti lahirlah generasi-generasi yang disebar ke seluruh dunia. Sampai ke negeri kita ini. Ini kantor jangan bicara Islam. cara Islam di masjid, laut, menjadi. Itulah Husaul kahusa isail. Betapa banyaknya orang seperti itu. Seperti buih di lautan. Dan musuh telah menang. Musuh telah menang dengan berhasil ditanamkannya bahan nasionalisme dan sekularisme. Inilah yang melemahkan Islam. Nah, bilang tadi, Kayaknya hanya satu kan. Ya. Mau dipaksakan dua waktunya nggak cukup. Nah, jadi itulah yang ke berapa? ke belas Akan dikuasai oleh bangsa barat, ya. Umat Islam akan dicaplok, akan dikuasai oleh bangsa-bangsa barat. Insyaallah yang ke-16 kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.